Apa terus? Hah? Ya Allah. Ada yang mau tanyakan ya, Pak? Fadal. Yang mau tanyakan tanyakan dulu soal-soalnya supaya bisa dicek lagi para kulahikum. Hmm. -mm. Masya Allah Pinter sama ya Nah, nah, ahsan Ada yang tanya ya kawan Afwan Ustaz yang, yang benar diwajibkan sholat pada tahun 10 Hijriah atau 10 Bi'athah. Masya Allah, Hasan. Nah, yang betul adalah bukan 10 Hijriah, karena sebelum Hijrah eh, ketika itu. Diwajibkan sholat lima waktu pada 10 tahun masa kenabian. Hasan tuh. Nah, tahun 10 masa kenabian namanya masa Bi'athah. Hasan tuh. Betul. Tadi yang saya sampaikan salah. Jadi tahun 10 masa kenabian bukan 10 Hijriah. Karena belum belum Hijriah kan ya, ya? Belum Hijrah. Nah, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Afan Ustaz, menurut antum keadaan masyarakat sekarang ini dalam keadaan yang bagaimana? Dan bagaimana sikap kita termasyarakat? yang kita bahas tadi itu kondisi masyarakat yang terjatuh dalam berbagai macam bentuk kesyirikan-kesyirikan gitu loh. Syiriknya mereka sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Paham? Ada pun terkait dengan kondisi masyarakat secara umumnya antum perhatikan. Ya antum perhatikan para kaum tidak semua masyarakat itu musyrikin. Hati-hati, tidak semua masyarakat itu musyrikin. Apalagi masyarakat itu masyarakat yang muslimin. Nah, sehingga secara umum barakallahu fikum terkait dengan masyarakat kita kita memberikan kepada mereka al muamalatul ammah akhlak mulia muamalah umum kepada mereka memberikan kepada mereka hukukul muslimin hak-haknya kaum muslimin kalau ketemu mengucapkan salam mereka salam dijawab salamnya e, muamalah yang baik dengan mereka hak yang bagus dengan mereka tapi bagus dengan mereka Barakallahu seperti yang disebutkan dalam hadis terkait dengan hak muslim dengan muslim yang lainnya Barakalohikum. Ada kemungkaran-kemungkaran maka dicegah dengan cara yang baik, dengan cara yang dengan cara rifqul walin, dengan cara kelembutan. Barakalohikum. fikum. <clears throat> Ini yang harus dilakukan kita semua terkait dengan masyarakat luas. Hanya semata-mata itu ya kawan. Ada pun terkait dengan persahabatan yang karib, muamalah yang lebih khusus tidak. Itu hanya untuk orang-orang yang betul-betul di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang kita kaji sekarang ini hanya menjelaskan akidah ya kan? keyakinan bahwasanya kemusyrikan atau kesyirikan kesyirikan yang terjadi pada kaum musyrikin di zaman kita sekarang ini itu sama dengan yang ada pada masa dahulu kala nggak ada bedanya para fikum bahkan disebutkan oleh alif sendiri dalam al-qawaidul arba' kemusyrikan yang ada pada orang sekarang lebih parah dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya Allah alam bisa itu akidah terkait dengan menyikapi mereka harus dengan sikap yang tepat. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Bagaimana Ustaz orang-orang yang berpendapat apabila kita sampaikan tauhid dulu kepada masyarakat maka pada lari sehingga kita sampaikan dulu yang ringan-ringan Masya Allah yang kayak apa yang ringan ya agama Allah gak ada yang ringan semuanya berat <clears throat> Hah? Jawabannya, nah, antum menyampaikan ini sesuai dengan kondisi masyarakat, antum taklif lembutkan hati mereka. Tetapi yang namanya dai-dai tauhid, dai-dai sunnah akan menyisipkan pembahasan-pembahasan tauhid, pembahasan ibadah, pembahasan sunnah pada apa yang dia sampaikan kepada masyarakat. Ya. Nah, termasuk hikmah dalam perkara Allah barakallahu fikum adalah Eh, ketika kalimat-kalimat tauhid itu kurang mereka pahami dengan baik, antum gunakan bahasa yang lain. Tauhid dikatakan dengan ibadah kepada Allah. Karena tauhid adalah ibadah, kan gitu ya. Dikatakan dengan bahasa ibadah-ibadah kepada Allah. Atau kok mereka kurang juga familiar kasih amal soleh, amal ketaatan kepada Allah Nah, antum kiring untuk mereka bertauhid di dalamnya. Misalkan antum mengatakan Eh, anjuran untuk beramal soleh, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Azza wa melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Anda jelaskan yang namanya amal soleh kita harus untuk Allah semata. Beramal ikhlas lillahi ta'ala. Itu wahid ya Allah. Eh, yang namanya beramal harus dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Itu sunnah ya Menggunakan bahasa-bahasa yang lain yang mereka bisa mencerna dengan baik. Itu perbedaan dai-dai tauhid, dai-dai dengan yang bukan. Nah, walaupun yang disampaikan pertama kali tidak langsung membahas inti tauhid, tapi selalu disisipkan pembahasan-pembahasan tauhid di dalam ceramah-ceramah mereka. Barakallahu Intinya fokus pada dakwah, pembenahan akidah masyarakat dan tauhidnya masyarakat. Barakallahu fiikum. <clears throat> Yang lain juga dijelaskan. Fikih, ibadah, muamalah, semua dijelaskan kepada kaum muslimin, namun fokusnya kepada pembahasan akidah. Apapun yang antum jelaskan mesti digiring pada pembahasan masalah akidah. Barakallahu fikum wallahu taala alam bissawab. Apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Ada yang mengatakan Nabi dan Rasul sama saja sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya Allah Azza wa Ada yang membedakan bahwa Nabi dan Rasul sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan risalah Allah Azza wa Bedanya kalau Nabi diperintahkan untuk menyampaikan risalah di tengah-tengah kaumnya yang telah beriman. Sementara Rasul diperintahkan untuk menyampaikan risalah Allah pada segenap umat manusia pada umumnya baik yang telah beriman atau yang belum beriman. Ada lagi yang menyebutkan kalau Nabi itu meneruskan syariat Nabi sebelumnya. Kalau Rasul diberi syariat baru. Allah taala alam bisawab. Nah. Adapun yang mengatakan Nabi itu tidak diperintah untuk menyampaikan risalah atau salah. Definisi yang menyebutkan Nabi itu seseorang yang diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jal dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini keliru. Paham ya? Keliru. Semua Nabi pasti, pasti berdakwah. Pasti menyampaikan risalah. Sehingga yang, eh, yang yang tepat yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitab Nubuwat seperti yang saya bawakan tadi. Ada yang mengatakan sama, Nabi, Rasul sama. Ada lagi yang membedakan dari dua sisi tadi. Yang pertama, eh, Nabi dan Rasul sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada mereka. Kalau Nabi terkait dengan muslimin, umat yang telah beriman, pada Rasul pada semua umat manusia pada umumnya. Kalau Nabi meneruskan syariat yang sebelumnya, kalau Rasul diberi syariat tersendiri yang baru. Wallahu'alam a'lam Afan Ustaz biasanya Ustaz-Ustaz setelah mengisi daurah dan pembahasannya belum selesai akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Apakah itu benar? Maksudnya gimana? Ya insya Allah. Tadi kan katakan insya Allah kalau ada kesempatan yang berikutnya. Dan pintar paritanya ya, kan? ini pintar. Jadi bukan dibikin tematik, disuruh ngaji kitab Terus kitabnya itu agak tebel gitu. Yang ngerti gak bakal hatam dalam sekali pertemuan. Jadi diikat. Ustaz belum hatam. Nanti ngomongnya begitu, Ustaz belum hatam gitu. Nah, ada waktu Ustaz belum hatam gitu. insya kan, insyaallah. Jawabannya insya Allah Semoga ada waktu berikutnya untuk menyelesaikan risalah ini. Barakallahu Kapan? Allahu a'lam Bagaimana sikap kita Semuanya masalah sikap ya Fanya. Luar biasa ini Bagaimana sikap kita Terhadap saudara kita yang mengaku muslimi Dia sholat, dia puasa Ibadah-ibadah yang lainnya Tapi juga meyakini hari-hari sial Dan menyembelih untuk hari lahirnya Menyembelih untuk hari lahirnya Bagaimana ya Menyembelih untuk hari lahirnya anaknya Akikawan betul ya Pak? <clears throat> Apakah kita boleh mendoakan dia jika meninggal? Apakah boleh mensolatinya? Disolatkan ya. Terkait dengan dia masih meyakini adanya hari-hari sial, pada dia masih ada keyakinan-keyakinan khurafat-khurafat orang jahiliyah. Belum tentu orang yang punya i'tiqad semacam itu langsung difonis demikian. Bedakan antara perbuatan dengan pelaku. <clears throat> Selama dia mengerjakan syiar Islam yang nampak, salat. Dia salat puasa, dia puasa. Masya Allah. Nampak bahirnya muslim. Maka ketika ada pada dia beberapa perbuatan atau ucapan atau keyakinan yang mengarah pada khurafat atau bid'ah atau syirik belum bisa membuat kita memastikan, memutuskan, menfonis dia sebagai seorang yang yang musyrik atau yang kafir. Maka dilihat bahirnya eh, barakallahu disolatkan tidak akan kebaikan untuk dia Allah Ta'ala Sebab sampai pada tingkat telah nyata kekufuran dan kesyirikan dia dia bukan lagi sebagai seorang yang muslim bukan sebagai seorang wahid tapi dia sudah berpindah sebagai seorang yang musyrik yang kafir ketika kafir maka lepas nggak mungkin didoakan nggak mungkin disolatkan jenazahnya Allah Ta'ala sikap antum yang tepat mendakwai dia dakwai dia, kasih masukan-masukan kepada dia, kamu congkel pelan-pelan eh, anggapan-anggapan dia dari sial dan segala macamnya. <clears throat> Pelan-pelan antum dakwai tugasnya antum sebagai juru dakwah barakallahu. Jangan setengah dua ya, Masya Allah. <clears throat> Satu jam setengah saya bicara. Dari jam dua tadi ya Pak. Iya. Ya. Ya, ya Okay. dalam hukum zikir setelah salat apakah dengan keras atau dengan pelan? Jawabannya ikhwan al-jahru zikri ba'da shalah sunnah. Mengeraskan zikir setelah salat itu hukumnya sunnah. Barakallahu. Ini pendapat yang roji yang dikuatkan oleh banyak ulama kita dan masyarakat sekarang ini. Barakallahu. Dan niatnya bukan untuk mengajari orang lain yang nggak tahu tapi yang betul-betul ada riwayatnya ada bimbingan rasulnya yang menyatakan demikian yang menunjukkan demikian dan itu dikerjakan sendiri-sendiri tidak ada jama'i yang membedakan antara sunnah rasul ini dengan mereka ialah jamaahnya kalau yang e, disunahkan sama rasul dikeraskan dikerjakan sendiri-sendiri sementara mereka pimpin nah, yang semacamnya nggak boleh sendiri-sendiri para kewajiban wallahu taala alam bisawab Nama ya. <clears throat> Sampai jam berapa ya, Bagaimana sikap kita terhadap seseorang yang mengaku Islam tapi tidak mengerjakan salat? Didakwai. Antum dakwai dia supaya dia mau mengerjakan ibadah salat. Dakwai nasihati terus diajak terus diajak diajak imma dia nerima alhamdulillah yang kita harapkan diajak lagi itu perkara-perkara yang lain yang syar'i kalau ternyata dia tidak nerima dan justru menunjukkan penentangannya maka sudah tegak hujah pada dia orang yang menentang kewajiban salat dikatakan kafir maka tidak disikapi sebagaimana sikapnya kepada kaum muslim terakhir kafir sudah disikapi sebagai orang kafir para di sini e, sesungguhnya letak ya persimpangan jalan antara pendapatnya para ulama terkait dengan orang yang meninggalkan sholat bukan karena mengingkari semuanya sama semuanya sama sampai di sebuah titik akhir kafir atau kafir semuanya mau sepakat ini bahaya segala macam mengerikan sampai di persimpangan jalan kafir apa enggak saya mengatakan kafir saya mengatakan tidak maka jalan tengahnya dinasihati didakwai dikasih pengarahan dari sini akan kelihatan dia mengingkari atau tidak ketika mengingkari dihukumi sama dengan para pengingkar sholat kafir ketika dia belum maka dia belum dikatakan belum dikatakan kafir. Sehingga upayakan nasihat terlebih dahulu barakallahu fikum. Allah taala alamu bissawab. Cukup? Cukup? Cukup? Cukup. Oh, no. Ah, ah, Allah yang Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Di sini kita anjurkan dan semangati untuk sekalian untuk memperbanyak buku-buku sejarah Nabi, sejarah Nabawiyah dan diambil dari sejarah Nabi yang muktabar, yang bagus kitabnya. Barakallahu fikum. Dan ada kitab yang cukup bagus yang membahas sirah nabawiyah. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah eh, dimasukkan dalam pembahasan Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir atau Sirah Nabawiyah karya Ibnu Katsir rahimahullah taala. Simpel. Atau Sirah Ibnu Hisham lebih tebal lagi atau Sirah Ibnu Ishaq lebih luas lagi dengan sanatnya dibaca, ditelaah barakallahu supaya untuk mendapatkan sekian banyak fawaid dari sirah nabawiyah. Tadi yang penting prinsip yang kita bahas tadi. Kita jadi tahu agamanya para anbiya wal mursalin dan jadi tahu bagaimana ideologinya kaum musyrikin sehingga semakin mantap akidah dan agama kita. Semoga bermanfaat. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. hafizakumullah.